Di mana perkara baru tersebut hal yang diada-adakan tadi ala khilaf bertentangan tidak sesuai berseberangan dengan apa yang dahulu para nabi ataupun dahulu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan atau meyakini baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan amal baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan amal <clears throat> dalam urusan akidah di antara yang tadi sudah disebutkan ialah apa yang diyakini apa yang diada-adakan contohnya oleh kaum Jahmiyah. Jahmiyah itu pencetusnya ialah Jaham bin Sofwan. Jahmiyah pencetusnya itu Jaham bin Sofwan. yang meyakini dalam masalah asma wa sifat bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Maka keyakinan tersebut sebuah keyakinan yang baru yang diada-adakan yang bertentangan dengan apa yang diyakini Nabi dan yang diyakini oleh para sahabat. Karena Nabi meyakini dan mengajarkan kepada para sahabatnya dan para sahabat pun meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki nama dan sifat dan berulang-ulang telah kita sampaikan bahwa sifat-sifatnya tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk Maka seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi, apakah pihak yang mereka itu menolak tentang sekian banyak sifat-sifat Allah dengan alasan untuk mensucikan Allah dengan alasan bahwa itu mustahil bagi Allah atau pihak <clears throat> atau kaum yang mereka itu tidak mencukupkan dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah sampai menetapkan apa yang menjadi kelaziman yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk menyerupakan Allah dengan makhluk Nah, dua sikap ini, dua sikap yang para aima para salafun soleh itu tidak pernah membicarakan. Tidak pernah apa? Membicarakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya tidak mengajarkan bahwa menetapkan sifat itu mengharuskan kepada penyerupaan. Dan dengan itu seorang dikatakan kalau berlanjut ketika seorang berusaha kalau begitu nanti Allah serupa sehingga Allah perlu disucikan. Yang dengan itu tidak perlu Allah ditetapkan adanya sifat sehingga ditolak. Dua hal ini satu keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh para salaful ummah maka dikatakan wa hadhihi lawazim nafyan wa itsbatan daraja sadrul umma ala sukut anha apakah seorang itu meniadakan sifat Allah dengan alasan karena ingin mensucikan dan itu kebatilan atau tidaklah mencukupkan menetapkan sifat Allah kecuali harus menyerupakan Allah dengan makhluk juga kebatilan maka para a'imah dulu mereka diam, berhenti dan tidak membahas masalah itu seperti yang dikatakan Robi'atul Ra'i, guru Imam Malik dan seperti pula yang dikatakan Imam Malik rahimahullah Imam Malik dalam sebuah majlisnya itu pernah ditanya terkait dengan apa istiwa dengan istiwa bahwa Allah itu berada di tempat ketinggian kemudian sang penanya mengatakan kaifastawa bagaimana istiwanya Allah bagaimana istiwanya Allah diam Imam Malik dalam kondisi cukup berat mendengarkan sebuah pertanyaan yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Sampai-sampai beliau mengatakan keluarkan orang ini dari majelis karena di kepalanya ada syubhat. Di kepalanya ada sebuah pemikiran yang rancu yang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Keluarkan dia, jangan sampai kemudian orang itu meracuni mengotori pemikiran kaum muslimin yang lain. Nah, itu salah satu apa? Contoh dalam masalah akidah. Contoh yang lain. Akidah Ahlussunnah Akidah Ahlussunnah sejak dahulu sampai sekarang meyakini Al-Qur'an itu kalamullah ghair makhluk. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk dan bukan makhluk tiba-tiba muncul pula Jahmiyah dan Ibn Abi Izz dalam syarahnya terhadap akidah Tuhawiyah menjabarkan di sana pendapat manusia dalam masalah menanggapi apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah bukan sampai sembilan pendapat Nah, dan pendapat yang di situ di atas kebenaran ialah apa yang dikatakan oleh ahlu sunnati wal jamaah yang meyakini Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Tapi Jahmiyah diikuti pula oleh mu'tazila bahkan Syiah yang sampai sekarang mereka pengikutnya masih banyak mereka meyakini Al-Quran makhluk Al-Quran makhluk Asyairah Asyairah mereka tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk tetapi mereka mengisilahkan ibaratun an kalamillah hanya sebuah pengibaratan saja hanya sebuah apa pengibaratan saja itu hanya ibarat dari apa yang Allah ucapkan dan itu bukan sifat Allah begitu maka kalau Al-Quran merupakan kalamullah dan kalamullah sifatun min sifatih Al-Quran yang termuat dari mulai suratul fatihah sampai an-nas itu kalamullah dan ia merupakan sifatun min sifatih sehingga sifat Allah bukan makhluk sifat Allah bukan makhluk hanya para ulama menjelaskan Pena dan tinta yang dipakai menulis ayat Misalnya seorang menulis Bismillahirrahmanirrahim Dengan pena Dengan tinta Di atas secari kertas Selembar kertas Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim Maka kertas Demikian pula pena Demikian pula tinta Itu makhluk itu apa? Makhluk. Adapun yang tertulis itu kalamullah. Adapun yang tertulis itu apa? Kalamullah. Karena sebagian pihak, sebagian pihak itu mengatakan nggak ada bedanya seorang menulis di secari kertas, ya, misalnya ada kertas demikian, terus dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, atau dia tulis alhamdulillahirabbil atau dia tulis mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya mengambil sebuah ayat dia tulis pakai pena dan dia tulis dan dia menulis misalnya nama saya fulan dia tulis nama saya fulan berasal dari negeri fulan dia tulis nggak ada bedanya dua kertas tadi sama-sama tulisan nggak ada bedanya yakini seorang muslim yang memuliakan Al-Quran pasti akan mengagungkan kertas yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim dan kertas yang hanya ada tulisan nama saya Fulan berasal dari daerah Fulan pasti seorang muslim yang fitrahnya masih bagus akan membedakan seorang muslim yang fitrahnya bagus akan membedakan tumpukan misalnya Al-Quran yang jumlahnya 30 juz kita simpan misalnya di almari kita bawa dengan seorang membawa buku mungkin buku mata pelajaran apakah IPA ataukah kimia ataukah yang lain seorang muslim yang hatinya terdidik untuk mengagungkan syiar-syiar Allah akan mengatakan di dalam ini ada kalamullah walaupun sama-sama kertasnya walaupun sama-sama jenisnya, walaupun tinta yang dipakai nyetak antara dua tulisan ini sama, tapi dua kitab ini berbeda karena di situ ada kalamullah dan yang satunya tidak ada sama sekali kalamullah. Nah, tapi sebagian pihak seperti yang pernah terjadi seperti yang pernah terjadi pelecehan ketika seorang menulis sebuah kalimat yang menunjukkan kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tulis kata-kata yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebesaran Allah, dua-duanya diinjak-injak. Dua-duanya apa? Diinjak-injak. Tidak ada bedanya dua kertas ini karena sama-sama tulisan dan kita yang menulis. Kan demikian. Walaupun kita yang menulis di atas kertas dengan pena yang kita miliki, ketahui kalau pena kertasnya adalah makhluk tetapi yang kita tulis itu merupakan kalamullah tatkala kita menulis misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu kalamullah dan tidak boleh seorang menghinakan tidak boleh seorang menjelek-jelekkan seorang meremehkan nah tidak boleh maka Al-Quran dikatakan sebagai Allah dan dia bukan makhluk. Dia bukan apa? Makhluk. Berbeda orang-orang yang mereka meyakini yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu apa? Makhluk. Ini juga merupakan akidah yang menyimpang. Bahkan sebagian ahlul ilmi yang menyatakan bahwa barang siapa yang meyakini Al-Quran makhluk jatuh kepada kekafiran. Seorang yang meyakini Al-Quran makhluk itu jatuh kepada kekafiran. Nah, itu salah satu keyakinan yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin, yang diadakan yang sebelumnya tidak ada. Dan sekian banyak perkara-perkara keyakinan yang diada-adakan yang berseberangan dan bertentangan dengan apa yang diyakini Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula dalam masalah amalan. Demikian pula dalam masalah amalan. <clears throat> Maka para ulama mengingatkan barang siapa yang mengkhususkan satu amalan pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan jumlah tertentu yang tidak ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perkara itu hal yang dibuat-buat, hal yang baru, hal yang diada-adakan dan perkara itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya haramun liqaulihi ta'ala. Urusan ini merupakan urusan yang diharamkan, tidak boleh seorang mengerjakannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115 Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang menentang Rasul setelah sampai kepadanya penjelasan, setelah sampai kepadanya keterangan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain orang-orang mukmin dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin yaitu selain jalannya para sahabat selain jalannya para sahabat siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain kaum mukminin yaitu jalan selain para sahabat nah nuwallihi ma tawalla Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan dalam kondisi tersesat dijauhkan semakin jauh dibiarkan menguasai dirinya tanpa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah campakkan. Tidak Allah berikan petunjuk, tidak Allah berikan kepadanya hidayah, bahkan dicampakkan sesuai dengan apa yang dia mau. Wa nuslihi jahannam dan diancam dimasukkan ke dalam jahannam saat masira dan yang namanya Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Qala wa qawluhu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Demikian pula berdasarkan hadis, hati-hati kalian dari perkara mengada-ada dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang mengada-ada itu sebuah kebid'ahan dan yang namanya kebid'ahan itu perkara yang menyesatkan. Nah, kemudian muallif menyebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud wa qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hidupkan sunnah. Ikutilah apa yang diajarkan para sahabat dan cintailah sunnah itu wala tabtadi'u dan janganlah kalian mengada-ada, janganlah kalian membuat perkara-perkara baru. Faqad kufitum. Sungguh dalam urusan agama itu kalian telah dicukupkan. Dalam urusan agama kalian telah dicukupkan. Naam dan agama ini telah sempurna, tidak ada penambahan dan pengurangan. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Demikian pula berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman makna yaitu berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menukil ucapan Abdul Aziz atau Umar bin Abdul Aziz kif haitsu waqafu aw haitsu waqafal qaumu qif bermakna diamlah bersikaplah berdiamlah bersikaplah haitsu waqafal qaum sebagaimana kaum yang dulu menjadi generasi-generasi awal dari kalangan para sahabat tabi'in itu mereka berhenti dan diam tidak mengada-ada tidak menambah dan mengurangi Fa'inahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu mereka itu diam berhenti tidak bersikap ngawur tidak berinisiatif masing-masing Diamnya mereka itu bukan karena tidak ada kemampuan. Diamnya mereka karena bukan tidak tahu, justru diamnya mereka itu di atas ilmu. Karena keilmuanlah yang membuat mereka itu diam. Tidak melakukan sikap-sikap melawan, melampaui batas, melanggar, menambah atau mengurangi apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Maka dikatakan wa bi basarin nafidin kafu dan juga <clears throat> dengan pandangan yang benar pandangan yang benar mereka pun juga berhenti di situ menahan tidak menambah tidak mengurangi tidak menjelaskan sesuatu yang memang betul-betul di situ tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahum ala kashfiha kanu akwa kalau saja mereka itu mau menyingkap hal-hal yang mungkin orang-orang selama ini ingin menyingkap oh ini kurang lengkap oh ini tidak ada oh ini butuh penambahan andai kata memang benar diperbolehkan seorang untuk menyingkap sesuatu rahasia yang tidak diajarkan Nabi Naam itu diperbolehkan maka para sahabat lebih kuat dan lebih mampu para ulama dahulu lebih apa lebih punya kemampuan tetapi bukanlah di situ masalahnya bukanlah masalahnya kemudian an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah perkara yang tidak ada penjelasannya bukanlah urusannya nabi itu meninggalkan sesuatu yang belum jelas tetapi semua yang ditinggalkan rasul sudah jelas sehingga tidak perlu untuk disingkap lagi. Ini ada sebuah rahasia yang Nabi tidak mengajarkan. Ini ada sebuah perkara yang Nabi tidak mencontohkan. Sehingga diada-adakan. Tidak. Wabil fadli law fiha ahra. Kalau saja kalau saja dalam urusan mengada-ada oh ini dalam perkara ini karena tidak ada ajaran dan tertinggal oleh nabi luput Nabi menjelaskan sehingga kita perlu mengada-adakan kalau saja dalam urusan seperti ini ada fadlnya, ada keutamaannya. Naam. Laukana atau wal fadlu laukana fiha. Kalau saja keutamaan dalam menyingkap, dalam perkara mengada-adakan agama ini memang betul-betul sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan pasti dikatakan hum ahra. Mereka lebih semangat. Iya. Coba kalau boleh, mungkin kita memisalkan atau mengambil salah satu contoh saja. Para sahabat Ridwan wa alim ajma'in ketika berguru kepada Rasulullah SAW, itu luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya menanyakan perkara-perkara yang apa? Hal-hal yang manfaatnya besar ya Rasulullah. Ayul amal afdal wahai Rasulullah amal apa yang paling mulia? Nah, bahkan seorang sahabat mendengarkan sebuah hadis dan ingin disampaikan kepada pihak yang berikutnya, ingin mengecek kembali betulkah apa yang sampai kepadaku dari Rasulullah itu tidak ada penambahan dan pengurangan, dia harus menyiapkan rehlah bertanya kepada sahabat yang lain yang jauh dari tempatnya untuk memastikan sahabat lain yang pernah bersamanya mendengarkan sebuah hadis dari Rasul. Dilakukan apa? Safar, bepergian. Harus beli kendaraan, harus melewati perjalanan yang jauh. Naam, menanyakan kepada seorang sahabat yang lain, "Betulkah kamu mendengarkan hadis yang pernah saya dengarkan?" Jika memang benar, apakah yang akan saya sampaikan ini tidak ada kekurangan dan penambahan? Tidak. Itu untuk pengecekan lagi. Kan begitu. Itu seorang sahabat. Demikian pula para tabi'in. Mereka berbondong-bondong kepada para sahabat untuk menimba ilmu. Bahkan disebutkan dalam sebagian karena susahnya kondisi transportasi di waktu itu, kadang sebagian ulama ketika ingin mengambil sebuah ilmu, kadang mereka harus dengan keledai saja, bukan keledai, keledai itu makhluk yang Allah Subhanahu wa ciptakan punya kekuatan dalam masalah apa beban. Tapi jalannya lambat. Jalannya apa? Lambat. Nah. Lah kalau kita naik keledai dalam posisi rata-rata para sahabat itu besar badannya, resikonya apa coba? Hmm? Resikonya apa? Kalau menaiki kendaraan pendek orangnya besar tinggi, resikonya apa? Terseret kan kakinya? Dan nggak mungkin kan terseret, harus apa? Dilipat kan? Coba antum naik kendaraan misalnya, motor sajalah. Dibuat paling kencang. Jangankan dari sini sampai mungkin Sema apa Jogja. Mungkin sini Demak saja. Antum pegang kedua kaki antum karena apa? E, terseret karena mungkin motornya pendek. Mungkin baru sampai terminal situ apa sudah apa? Turun-turun dulu, turun-turun payah ini. Jangan dilanjutkan, payah ini kan begitu ya? Iya capek kan begitu. Nah, mereka dulu demikian. Kadang-kadang keledai yang mereka pakai untuk apa? Menempuh jarak perjalanan. Nah, dan disebutkan kadang-kadang perjalanan itu membuat resiko ketika mereka buang air kecil bukan air seni yang keluar tetapi darah. Nah, seperti itu hanya untuk mencari ilmu keabsahan hadis Rasul dari seseorang. Nah, oh kita masya Allah fasilitas yang luar biasa, angkutan umum banyak, kendaraan masing-masing hampir rata-rata punya. Fasilitas masjid masya Allah dingin, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Nah, luar biasa itu pun bagi kita kadang-kadang apa? Banyak alasan-alasan untuk seorang mencari ilmu dan menimba ilmu. Taib. Sehingga kalau memang urusan mengada-ada, perkara itu diada-adakan dan memang perkara itu perkara yang boleh dan ada keutamanya, pasti para sahabat orang yang paling apa? bersemangat. Kan begitu. Para tabi'in orang yang paling bersemangat untuk mengada-adakan perkara tetapi mereka dididik mereka dibina mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran dari Rasul alaihi wassalam dalam agama ini tidak boleh seorang apa mengangkat sesuatu walaupun dasarnya hanya sekedar apa rasio wah ini perkara yang nggak masuk akal ini nah, begitu. Nah. Wala kultum. Kalau saja kalian mengatakan haddatsa ba'dahum. Kalau saja kalian mengatakan terjadi setelahnya hal-hal yang baru. Terjadi perkara-perkara yang sebelumnya tidak ada. Qala ma ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum wa an sunnatihim. Kalau seandainya kalian mengatakan ini perkara diada-adakan, sampaikan bahwa tidaklah seorang yang mengada-adakan dalam urusan agama ini dimunculkan sebuah keyakinan, dimunculkan sebuah amalan yang tidak pernah diyakini oleh generasi-generasi awal dan yang dijalani oleh generasi awal kecuali orang-orang yang memang mereka itu menyelisih petunjuk mereka. Memang mau berseberangan tidak mau mengikuti apa yang mereka lakukan dan benci kepada apa yang mereka lakukan. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Sungguh para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'i itu telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya menyifati agama ini, menjelaskan agama ini, menerangkan agama ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Hal yang cukup. Wa minhu bima yakfi dan mereka pun berbicara, menjelaskan dan menerangkan dalam agama ini perkara yang cukup, tidak perlu seorang menambah dan mengurangi. Fama fauqahum muhassir. Adapun orang-orang yang melampaui batas, yang mengatakan agama ini perlu ditambah karena ada sisi kekurangannya nggak rame kalau nggak ditambah Hah? kan begitu ya e, sebagian orang mengatakan hari-hari besar ya seperti mungkin di situ mungkin ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi dan seterusnya ya dunia sepi kalau nggak ada peringatan-peringatan seperti itu adanya cuma sholat tiap hari puasa bulan Ramadan kan begitu ya haji barang siapa yang mampu Padahal termasuk kenikmatan Allah yang sangat agung, termasuk kenikmatan Allah yang sangat agung <clears throat> yang Allah uh, turunkan anugerahkan kepada hambanya di mana manusia itu dibebani syariat dengan beban yang sesungguhnya cukup mampu mereka. Contoh haji. Seumur hidup manusia itu berapa kali dibebankan untuk menekan ibadah haji? Kan sekali saja ya. Sekali saja cukup. Nah, puasa bukankah setahun itu berapa bulan? Hah? 12 bulan diminta hanya satu bulan saja untuk puasa ya kan 11 bulan yang lainnya gratis nggak apa-apa tidak makan atau makan dan minum di siang hari hanya bulan Ramadan satu bulan itu pun kadang-kadang jumlahnya tidak genap 30 hanya 29 kadang-kadang demikian ya itu pun masih banyak yang beralasan. Coba dimudahkan oleh Allah 11 bulan dalam kondisi seorang tidak dibebani untuk puasa. Satu bulan saja. Salat satu hari 24 jam 5 waktu andai kata seorang dibebankan hanya mengambil waktu 5 menit atau 10 menit misalnya coba kalikan 10 kali 5 kan tidak ada satu jam terus kemana yang 23 jam itu nah kemana sementara kenikmatan yang Allah anugerahkan pada manusia itu dari sisi fisiknya dari sisi apa yang ada pada badannya itu luar biasa kalau dihitung nah sebagian ulama seperti Yusuf bin Ubaid datang seorang tamu mengeluhkan masalah urusan maisha sempitnya pendapatan sempitnya pendapatan yang namanya orang kadang-kadang kan pendapatan sehari hanya mungkin 10 ribu 20 ribu mengeluh nggak cukup terus ditanya maukah aku beli matamu matamu yang sehat kamu bisa melihat bisa mengetahui ini perkara yang boleh diambil mana yang tidak ini yang manis dan tidak saya beli matamu dengan harga Pak dihargai dengan mata uang dulu kan istilah dinar atau apa dirham mata uang yang terbuat dari emas atau perak ya seandainya mungkin kita katakan sekarang bolehkah matamu saya beli 100 juta ya nggak boleh nggak mau saya tapi kalau nggak boleh telinganya saya ganti dengan 100 juta telinga diambil lengkap bukan hanya daunnya saja sak dalam-dalamnya diambil 100 juta <laughs> boleh nggak boleh hidung nah, dipangkas 100 juta mau nggak? Nggak mau. Terus semuanya itu. Masya Allah berarti kamu sudah kaya raya. Kalikan saja kan ya. Matanya dapat 100 juta, telinganya 200 juta kan gitu ya. Kan demikian. Tapi manusia sering tidak bersyukur. Manusia seringnya tidak apa? Bersyukur sifat-sifat ketamaan terus ada dan tidak pernah merasa cukup. Nah, Seandainya manusia menyadari akan demikian. Itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Hanya dibebani dalam sehari sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Haji pun sekali saja kewajibannya. Nah. Maka dikatakan sama fawqahum muhassir. Orang-orang yang dalam kondisi melampaui batas, menambah-nambah, eh, hal-hal yang dianggap perkara itu perkara yang butuh tambahan butuh kepada penambahan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dalam kondisi letih ya capek ya tidak oh nyatanya yang lima waktu aja belum dikerjakan kok pengen menambah ya puasa yang setahun dalam satu tahun satu bulan saja itu saja tidak sempurna dia kerjakan bolong-bolong puasa apa namanya kendang kendang itu kan tutupnya kanan kiri ya awal puasa terakhir apa puasa tengah-tengahnya lobang karena kalau ketutup bukan kendang namanya wallah alam apa namanya eh? kadang jarang itu biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang ketol kalau suruh nambah-nambah dalam acara-acara ibadah kencengnya luar biasa tapi giliran sholat Mari kita sholat beratnya luar biasa. Tapi kalau suruh nambah-nambah dalam urusan agama, masya Allah kencengnya barisan terdepan. Iya, itu rata-rata orang yang suka nambah-nambah satu perkara yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya itu rata orang-orang yang letih, yang capek. Semangat-semangat awal saja. Coba dulu suruh istiqomah. Sholat yang baik lima waktu dia tepat dan di masjid dia jalankan. Ya, afwan saja kalau masalah sholat saya belum bisa saya belum bisa. Tapi kalau urusan yang lain, saya paling depan. Yang enggak, mestinya sholat dulu yang paling depan. Nah, adapun yang lain mengikuti kan begitu. Baik. Fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Adapun orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang meremehkan itu pun juga tertinggal. Orang itu kalau meremehkan urusan-urusan perintah Allah, perintah Rasul, dia akan terbelakang. Dia akan kurang dalam perkara apa? Menunaikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Laqad qassara anhum qaumun wajafu. Terjadi orang-orang yang meremehkan orang-orang yang meremehkan tetapi jatuh dalam sifat-sifat yang dikatakan jaha, Sifat-sifat yang dikatakan apa? jafa yaitu orang-orang yang mereka tertinggal demikian pula watajawazahum akharun faqallu kelompok yang lain melampaui batas hal-hal yang Allah berikan batasannya dilanggar enggak ini enggak cukup harus lebih naam disuruh sholat dua rakaat enggak saya maunya banyak kan gitu ya puasa sebulan enggak pengennya banyak tapi apa mereka mereka yang melampaui batas itu rata apa pun juga begitu. Yang nambah-nambah rata-rata melampaui batas. Melampaui batas. kalau wa innahum fima baina dhalik la'ala hudan mustaqim dan sesungguhnya orang-orang yang di antara keduanya tidak meremehkan dan tidak melampaui batas itu di atas petunjuk Allah mereka itu beristiqomah orang-orang yang istiqomah ialah orang-orang yang tidak meremehkan agama dan orang-orang yang tidak melampaui batas agama ini ada aturan tidak boleh kita tertinggal dan jangan pula saking semangatnya kita apa menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya wallahu taala bisawab ini yang bisa kita sampaikan nah